سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين Celakalah bagi orang-orang yang curang, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam si jin. Dan tahukah kamu Apakah si jin itu? Kitabun marqum. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailun yawma lil Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. ayatuna yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. إنهم 'an ربهم يومئذ لمحجوبون Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Kalla kitab al-abrari lafi Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin. وما أدراك ما عليون Dan tahukah kamu, apakah illiyin itu? كتاب مرقوم Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. mereka diberi minum dari khamar yang murni, yang tempatnya masih disegel. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Segelnya dari kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. ومزاجه من تسنيم Dan campurannya dari tasnim, عينا يشرب بها المقربون yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu benar-benar orang yang sesat. وما أرسلوا عليهم حافظين Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang mereka perbuat?